Qala al musannif berkata musannif yakni Ibnu Ajurum rahimahullah fatlun ya, satu pasal. Fatlun di sini maknanya pasal. Ya, satu pasal, satu bab. Qala syarih Berkata Asy-Syarih yakni Ibnu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaqulu rahimahullah faslun. Ya. Beliau yaitu Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan faslun. Ya, suatu pasal. Hadal faslu khulasatu ma sabaqa. Pasal ini bab ini adalah khulasah, ringkasan, rangkuman dari apa yang telah lewat dari pembahasan sebelumnya dari pelajaran sebelumnya waqad jama'ahu al-muallifu rahimahullah jam'an jayyidan dan sungguh muallif rahimahullah telah mengumpulkannya dengan pengumpulan yang baik mengumpulkan pembahasan sebelumnya dengan bentuk yang baik dengan pengumpulan yang baik li'annahu fil awali jaa mawdi'ul mawdi'ut taqdimi alamatil i'rabi ya, karena pada awal pembahasan kemarin telah datang ya, mawdi'ut taqdimi alamatil i'rabi tempat ya, pembagian tanda-tanda i'rab ya, taksim ya, pembagian pengelompokan tanda-tanda i'rab amma hadza fa jama'a kulla nu'in ala hidatin. Adapun ini yakni pasal ini nanti beliau kumpulkan masing-masing jenis itu sendirian. masing-masing jenis kata itu sendirian. Kalau yang kemarin dikumpulkan sesuai dengan tanda-tanda Eropnya kalau yang ini nanti itu disebutkan sendirian, masing-masing jenis itu sendirian. Yakni yakni jam al muzakkar salima wahdahu, jamak muzakkar salim sendirian. Al musanna wahdahu, musanna sendirian. Al asma al khamsata wahdaha, isim-isim yang lima juga sendirian. Wa hadha yuqarribu li Dan ini mendekatkan ya, lebih mendekatkan pada talib, pada pelajar aksara minal babi alladhi qabalahu lebih banyak ya, daripada bab yang sebelumnya. Jadi dengan disebutkan sendiri-sendiri masing-masingnya jamak muzakkar salim demikian, musanna disebutkan sendiri demikian dan seterusnya, ini mendekatkan toilet ya, lebih mendekatkan toilet daripada bab sebelumnya. Berikutnya kembali ke ucapan musannif. Qala al-musannifu berkata Ibnu ajurum rahimahullah Al-mu'rabatu qismani. Kata-kata yang mu'rab yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir qismani ada dua macam. Ya, qismun yu'rabu bil harakati. Satu macam, satu bagian itu di i'rab dengan harakat. Ya, di i'rab dengan harakat-harakat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Dan bagian satu bagian yang lain itu di Arab dengan huruf-huruf. Maksudnya, yang menjadi tanda Arab itu adalah harokat satu jenis. Demikian, kemudian jenis yang lain nanti yang menjadi tanda Arab adalah huruf. Ini maksud dari kismun yu'rabu bil harakat wa kismun yu'rabu bil huruf. Ini. Bagaimana sudah dipelajari ya, ditunjukkan di sana tanda-tanda rofa tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar dan jazm, ada yang berupa harokat dan ada pula yang berupa haruf. Ya, jadi seperti ini. Ada yang dengan harokat dan ada pula yang dengan haruf atau huruf. Qala syarih berkata syarih Al-harakatu allati hiya al-fathatu wal-kasratu wa dhammatu. Harakat-harakat itu adalah fathah, kasrah, dan Dhammah. Jadi harakat dalam bahasa Arab hanya ada tiga ini. Fathah, kasrah, dan Dhammah. Was-sukunu laisa harakatan. Adapun sukun itu bukan harakat. Sukun tidak termasuk jenis harakat. Jadi sukun itu berdiri sendiri. Jadi harakat dan sukun. Harakat ada tiga, fathah, kasrah, dan bomah kemudian sukun itu berdiri sendiri. Jadi tidak termasuk bagian atau tidak termasuk jenis dari harokat. Ini. Wabil hurufi mitlu adapun i'rab dengan huruf misalnya al alifi dengan alif wal ya'i dengan ya wal wawi dengan wawu wa nahwiha dan yang semisalnya. Ya sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Ditunjukkan di sana ada yang dengan alif, tanda i'rabnya, ada yang dengan ya, ada yang dengan wawu ataupun yang semisal dengan itu. Wa hadzal faslu la yughni amma sabaqa. Ya. Pasal ini, ya, pembahasan ini atau bab ini itu tidak mencukupi dari apa yang terdahulu dari pembahasan sebelumnya lakinnahu yajma'u ma sabaqa akan tetapi dia itu mengumpulkan ya, dari yang sebelumnya dari pembahasan atau mengumpulkan pembahasan sebelumnya jadi dari sisi yang berbeda e, cara memandangnya berikutnya dijelaskan tentang tadi mu'rad ya, dengan harakat dan juga nanti mu'rab dengan huruf. Al-mu'rabu bil harakati. Kata yang mu'rab dengan harakat-harakat. Qala al-musannif falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka kata yang di'i'rab dengan harakat ada empat macam. Kata yang tanda i'rabnya itu dengan harakat itu ada empat macam. Yakni Alismul mufradu isam mufrad wa jam'ut taksiri jamak taksir wa jam'ul mu'annati as-salimu jamak muannats salim wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un dan fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Jadi ada empat macam kata ini yang i'rabnya dengan harakat. Tanda i'rabnya itu dengan harakat. Ini. Qala syarih eh, Syekh berkata Nazilu kita tambahkan Pada fi'il mubarak tadi ya Lam yatasil bi akhirin syai'un Walaisa mabeniyan Dan bukan fi'il yang mabeni Ini untuk tambahan yang mubarak eh, Musammif Ibn Ajir mengatakan Wal fi'lul mubarak Alladhi lam yatasil bi akhirin syai'un Kemudian Syekh menambahkan Walaisa mabeniyan Ini bukan yang mabni. Allah eh, keterangan berikutnya ya. di yu'rabu bil harakati ya, kata yang di'irab dengan harakat ya, hadhil anwa'u al al arba'atu ya, ini macam-macam yang empat ya, empat macam ini buat dalilu dalilnya at-tatabbu' wal istiq wal istiqra'i dalilnya adalah tatabbu' dan istiqra' jadi empat macam kata ini Ya, di era dengan harokat dalilnya dari tatabbu' dan istiqra. Ya, dari penelitian, ya, mencermati ya, dengan, dengan seksama ya, kata-kata ya, yang ada dalam bahasa Arab. Kemudian, kemudian didapatkan demikian. Fa'innana tatabba'na kalam al-arabi. Maka sungguh kita tatabbu' ya, meneliti dengan seksama, dengan cermat. Kalam al-arabi, ucapan orang Arab walam najid min kalamihim syai'a dan kita tidak dapati dari ucapan mereka itu sesuatu pun ya, suatu kata yu'rabu bil harakati yang di'rab dengan harakat illa hadhil anwa'al arba'ata kecuali empat macam ini ya, setelah diteliti dicek ya, dan seterusnya dengan cermat dengan seksama ternyata didapati bahwasannya kata-kata yang ada itu yang di Arab dengan harokat hanya ada empat macam ini saja. Ini, yaitu tadi isim mufrad, jamak takfir, jamak muannad salim dan fi'il mubarak yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya dan bukan mabni. Ini. Kemudian berikutnya qala al-musannif ya, Ibnu Ajur mengatakan wa kulluha turfa'u bi dhammati. Semuanya itu tadi, empat macam itu tadi ya, kulluha semuanya turfa'u bi dhammati dirafa'kan dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati dinasabkan dengan fathah. Wa tuhfadu bil kasrati kasra uh, e, jar dijarkan dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukuni dan dijazmkan dengan sukun. Ya. Kaidah secara umum keempatnya demikian. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, khafat atau jarnya dengan kasrah, dan jazmnya dengan sukun. Qala syarif berkata asy-syekh tadzamu bisukuni kulluha. Ya. Dijazmkan dengan sukun semuanya. Hadhihi qaidatuha. Ini adalah kaidahnya. Ya, kaidahnya demikian dijazmkan dengan sukun semuanya. Summa istasna. Kemudian beliau memperkecualikan. Kala beliau menyatakan qala al-musannif ya wa kharaja an dzalika salah satu asya'a dan keluar dari itu ya, keluar dari faedah tadi yang semuanya marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah dan majzum dengan sukun. Yang tidak termasuk dari itu salah satu asya'a, ada tiga macam. Ya. Dari empat macam tadi, kemudian tanda errornya demikian, tetapi ada tiga macam yang tidak termasuk dalam faedah tersebut. Apa? Jam'ul mu'annati as-salimu, yakni pada jamak muannat salim yunsabu bil kasrati, dinasabkan dengan kasrah. Jadi pada jamak muannat salim itu nasabnya dengan kasrah. Tapi yang faedah asalnya nasab dengan fathah. Tapi pada jamak muannats salim ini nasabnya dengan kasrah. Jadi keluar atau tidak termasuk dari kaidah tadi. Qala syarih berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Min aina faraja hadza? Dari mana dia keluar?" Eh, dari mana dia tidak termasuk? Eh, min qalihi dari ucapan beliau, "Wa tunsabu bil fathati." Dinasabkan dengan fathah. Idan jadi yustafna min dzalika jam'ul muannatsi as-salimu dikecualikan dari itu adalah jamak muannats salim hadza la yunsabu bil fathati ini tidak dinasabkan dengan fathah wa innama yunsabu bil kasrati hanya saja dia dinasabkan dengan kasrah ini ini yang pertama yang diperkecualikan jamak muannats salim nasabnya dengan kasrah yang berikutnya yang kedua qala al-musannif wal ismul di la yansarifu Ini pada isim yang tidak menerima tanwin yuhfadhu bil fathati dijarkan atau khafat dengan fathah ya qala syarih berkata asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah hada mustasnan min qalihi tukhfadhu bil kasrati ini adalah pengecualian dari ucapan beliau dijarkan dengan kasrah ya, tukhfadhu bil kasrati kaidah asalnya dinyatakan demikian tukfadu bil kasrati dijarkan dengan kasrah. Tapi tadi pada ism yang tidak menerima tanwin dinyatakan dijarkan dengan fathah. Jadi tidak termasuk. Yakni illal ismal ladzi la yansarifu, yakni kecuali pada ism yang tidak menerima tanwin. Maksudnya kaidah akhirnya dinyatakan tukfadu bil kasrati dijarkan dengan kasrah kecuali pada isim yang tidak menerima tanwin. Ini. Ini pengecualian yang kedua yang tidak termasuk dalam kaidah umum tadi. Kaidah asalnya. Yang berikutnya qala al-musannif wal fi'l al-mudhari'u al-mu'tal al-akhir. Ya, al-mu'tal al-akhir. Ya. Yujzamu bi hathi akhirih. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir yang huruf akhirnya berubah huruf illah yujzamu bi hadfi akhirih. Dia dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Dengan membuang huruf akhirnya. Qala syarih. Idzan al-qaidu al-qaidatu salimatun bil istisna'i. Jadi, kaidah itu ya, selamat dengan istisna. Dengan adanya istisna, pengecualian, maka kaidah itu selamat. Ya, artinya tetap seperti utuh, ya, seperti asalnya tadi. Rafa dengan bomah nasab dengan fathah, khafat atau cia dengan kasrah dan jazm dengan sukun. Ini. Kemudian ada istisna. Ini. Pengecualian pada tiga keadaan tadi. Allah yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Kata yang diirab dengan harakat itu ada empat macam. Alis mufradu ism mufrad. Jam'u taktiri jama' taktir. Jam'u mu'annati as-salimu jama' mu'annat salim al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un wa laysa mabniyan. Yakni yang keempat, fi'il mudhari' yang tidak bersama dengan apapun pada huruf akhirnya dan bukan fi'il bukan yang mabni. Jadi empat macam ini yang di dengan harakat. Kemudian Oh, ini penjelasan tentang mabni tadi ya. Ma'anna qaulana huna walaysa mabniyan. Dengan ucapan kita di sini walaysa mabniyan bukan fi'il yang mabni ya, yumkin istighna'u anhu ya, ini memungkinkan untuk tidak dibutuhkan ya ya anal mabniya labudda ayyatasila bi akhirih nunu taukidin au nunu niswatin karena yang mabni fi'il yang mabni fi'il mudhari' yang mabni itu harus bersambung dengan nun taukid atau nun iswah pada huruf akhirnya ini ini untuk Eh, keterangan tentang fi'il yang mabni tadi. Ya, jadi fi'il mudhari yang mabni kalau dia bersambung dengan nun taukid atau dengan nun niswah. Penjelasan tentang tadi dilanjutkan sesudahnya. Hadhil mu'rabatu bil harakati. Kata-kata yang mu'rab ini dengan harakat. Di'rab dengan harakat, dengan tanda harakat. Qaidatuha, kaidahnya annaha turfa'u bid dhammati bahwasanya ia dirafakkan dengan dhammah Watu sabu bil fathati dinasabkan dengan fathah Waktu jaru bil kasrati dijarkan dengan kasrah Waktu tujzamu bis sukuni dan dijazmkan dengan sukun lakin kharaja an hadhihi satu asya'a akan tetapi keluar dari ini tidak termasuk dalam faedah asal ini adalah tiga macam awalan yang pertama jam'ul muannatsin as-salimu jamak muannats salim kharaja fi halin nasbi dia keluar tidak termasuk pada keadaan nasab. Jadi tidak pada semua keadaan tapi hanya pada keadaan nasabnya saja. La yunsabu bil fathati. Dia yaitu jamak muannats salin tidak dinasabkan dengan fathah. Wa innama yunsabu bil kasrati hanya saja dia dinasabkan dengan kasrah. Wa yurfa'u bi dhammati 'ala asli. Dia dirofakkan dengan dhammah sesuai asalnya. Wa yujaru bil kasrati 'ala asli dia dijarkan dengan kasrah sesuai dengan asalnya. Ya. Jamak muannas salim rofaknya tetap dengan dhamma, jarnya juga tetap dengan kasrah sesuai asalnya. Jadi yang berubah, yang berbeda ada nasabnya saja. Wala yujzamu dan itu tidak dijazmkan. Kenapa jamak muannas salim tidak dijazmkan? Li'annahu ismun, karena dia itu ism. Wal mu'allif qala fi ma sabaqa, adapun mu'allif telah menyatakan mengatakan pada sebelumnya, pembahasan sebelumnya, falil asma'i min dzalika araf'u wan nasbu wal khafdu. Untuk untuk ism, eh, untuk ism isim itu di antara jenis-jenis arab itu hanya pada rafa', nasab dan khafd atau jar. Itu saja, hanya tiga saja. Dari empat jenis arab yang berlaku pada isim hanya tiga yaitu rofa, nasab, dan khafat atau jar. Wala jazma fiha dan tidak ada jazm pada ism. Hingga tadi dinyatakan wala jazm tidak dijazmkan karena memang tidak ada dia ism tidak jazm. Ini yang pertama pengecualian yang pertama. Samian yang kedua, alismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Ism yang tidak menerima tanwin atau al-mamnu minas sarf dijarkan dengan fathah ya dijarkan dengan fathah wa yurfa'u bi dhammati dirafa'kan dengan dhammah wa yunsabu bil fathati dinasabkan dengan fathah ini jadi yang keluar atau yang tidak termasuk tidak sesuai dengan kaidah asal hanya ketika jar saja itu yang berbeda adapun rofa tetap secara sesuai dengan asalnya dengan dhammah nasab juga sesuai dengan asalnya dengan fathah wa yastathna min al-ismi alladhi la yansharifu dan diperkecualikan diperkecualikan dari ism yang tidak menerima tanwin ini dari ism layan syarif ini idza udhifa jika dia diidhafahkan yakni menjadi mudhaf au yaqtarana bi al atau dia bersama dengan alif lam artinya ketika Mam nominan saraf itu menjadi mudhaf atau bersama dengan alif lam maka dia dijarkan dengan katrah kembali ke asalnya jar dengan kasrah tetapi kalau tidak demikian tidak diidofahkan dan juga tidak bersambung dengan alif lam maka mamnu' minas syarat itu jarnya dengan fathah dan ini yang berbeda atau yang tidak termasuk dalam kaidah asalnya tadi asal itu yang ketiga wal fi'lul mudhari'u al mu'talul akhiru fi'l mudhari' mu'tal akhir ya, fi'il mudhari' huruf akhirnya berupa huruf illah Hada mustasnan aydan. Ini juga pengecualian. Min qawlihi dari ucapan musannif Tujazamu bisukuni dijazmkan dengan sukun ya dijazmkan dengan sukun fal mubari'u al mu'talul akhiru yujzamu bi hadfi akhirih maka fi'il mudhari' mu'tal akhir ini dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya wa yurfa'u bidommati. ya kemudian dirafakkan dengan dommah wa yunsabu bil fathati dan dinasabkan dengan fathah. Jadi tetap sama untuk yang rafa maupun yang nasab sesuai asalnya rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah. Yang dikecualikan ketika dia jazm, yakni dengan membuang huruf akhir, tidak dengan sukun. Idan, jadi lau sa'alani sa'ilun seandainya seseorang itu bertanya padaku bimada yurfa'u al-fi'lul mudhari'u dengan apa fil mudhari' itu dirofa'kan lakana al-jawabu bi dhammati maka jawabannya adalah dengan dhammah wa bimada yunsabu dan dengan apa fil tadi fil mudhari' itu dinasabkan bil fathati dengan fathah wa bimada dan dengan apa dijazmkan fil jazm ya dengan apa fil mudhari' itu dijazmkan bisukuni dengan sukun Ya, ini kaidah asalnya, tanda asalnya demikian. Illa idza kana mu'tal akhiri kecuali jika fi'il mudhari itu mu'tal akhir bi hadfi akhirih maka dia dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Ini. Walismul mufradu yurfa'u bil dhammati. Ism mufrad dirafakan dengan dhammah wa yunsabu bil fathati dinasabkan dengan fathah wa yujaru bil kasrati dijarkan dengan kasrah wa istatna min dzalika alladzi la yansarifu fayujaru bil fathati diperkecualikan dari itu yakni isim yang tidak menerima tanwin atau mamnu' min sarf fayujaru bil fathati maka dia dicarkan dengan fathah wa jam'ul muannatsi as-salimu yurfa'u bi dhammati jamak mudzakkar jamak muannas salim dirafakan dengan dhammah wa yunsabu bil kasrati dinasabkan dengan kasrah wa yufadu bil kasrati dijarkan dengan kasrah. Ini. Jadi nasabnya pada jamak muannas salim yang berbeda pada nasabnya dengan kasrah. Asalnya fathah. Ini. Jadi ada tiga pengecualian pada kata-kata yang diarab dengan harokat. Ini. Yang berikutnya al-mu'rabatu bil hurufi. Ya, kata-kata yang di-i'rab dengan huruf. Qala al-musannif berkata musannif Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in dan kata yang di-i'rab dengan huruf ada empat macam. Ya, sama ya, dengan harokat ada empat, dengan huruf juga ada empat. Sama. Jadi kata yang di-i'rab dengan huruf, kata yang tanda i'rabnya dengan huruf, itu ada empat macam yakni at itu tasnia atau musanna wa jam'ul mudzakkar salimu jamak mudzakkar salim wal asma'ul khamsatu isim-isim yang lima wal af'alul khamsatu af'alul khamsah fi'il-fi'il yang lima jadi ada empat macam kata ini yang di Arab dengan huruf ya, tanda Arabnya dengan huruf tidak dengan harokat Qala syarih berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Hadhihi kulluha tu'rabu bil hurufi." Ini semua diirab dengan huruf. Tanda i'rabnya dengan huruf. Kemudian kelanjutan dari ucapan musannif Ibn Ajurum, "Wahia yaf'alani." Ini menjelaskan tentang al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Jadi kelanjutan dari kalimat sebelumnya tadi ya wal af'alul khamsatu fi'il fi'il yang lima wahia yakni yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina ada lima bentuk fi'il ini ini yang disebut dengan al-af'alul khamsa Qala syarih berkata Syekh, "Hadhihi al-af'al al-khamsatu." Ini adalah fiil-fiil yang lima. Nakulu fi dhabitiha, kita katakan pada kaidahnya Wabid itu kaidah, kaidah. Ya, kita katakan pada kaidahnya, hiya kullu fi'lan mudhari'in ittasala bihi alifu isnaini. Ya, yang dimaksud dengan af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yang bersama dengan alif isnain. Alif untuk musanna. Au wawu jama'atin bersambung dengan wawu jama'ah. Ya, wawu yang menunjuk untuk jama'ah au ya mukhatabatin atau bersama dengan ya mukhatabah. Ini yani, ya yang digunakan untuk mukhatabah. Alif, wawu dan ya. Dan ini semua bomir ya. Bomir alif untuk isnain untuk dua orang, bomir wawu untuk jamak dan bomir ya untuk mukhatabah. jadi setiap fi'il mudhari yang bersama dengan tiga bomir ini. Idza qulna ha bihadza dhabiti jika kita katakan dengan kaidah ini, jadi af'al khamsah dinyatakan dengan kaidah seperti ini, yakni fi'il mudhari yang utama dengan alif isnain wawu jamaah atau yang mukhatabah. Eh, maka ma sarat yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Maka tidak menjadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna maupun taf'alina. Ya, maksudnya tidak terbatas pada bentuk atau pada lafaz ini. Pada lafaz yaf'alani, taf'alani. Ya. Yaf'aluna, taf'aluna ataupun taf'alina. Jadi kembali ke keumuman. Setiap fi'il mubarak, ya, setiap fi'il mubarak yang bersama dengan alif isnain, wawu jamaah ataupun yang Tidak terbatas pada satu lafaz yaf'alani ataupun yang seterusnya itu. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة jadi setiap fi'il mudhari yang bersama dengan alif isnain atau wawu jamaah atau ya mukhatabah ya sawaun sama saja akana apakah dia itu misalnya yaf'aluna au ataukah ya'kuluna au yashrabuna yashrabuna au yanamuna ya, mereka tidur ya. au yakhrujuna mereka keluar au yadkhuluna mereka masuk ya. kulluha wahidun semuanya satu semuanya sama ya. yang jelas apa setiap fi'il mudhara yang bersama dengan alif isnain atau wawu jamaah atau yang mukhatabah lafadznya bisa berbeda-beda tapi asal bersambung dengan tiga bomber tadi itu termasuk af'alul khamsah ini. Jadi kalau uh, musonif itu menyebutkan bentuknya seperti itu sebagai wazannya, tetapi asyik dia menyebutkan yang lebih uh, rinci atau lebih umum. Artinya pengertian secara umum demikian. Atau khamsah itu yang bersama dengan alif isnain, wawu jamaah ataupun ya mukhatabah. Al-muhim yang penting apa? ayat tasila bihi alifus naini au wawu jama'atin au ya um mu'annatatin mufadabatin hadihi turfa'u bil hurufi ya, yang penting dia itu bertemu dengan alif isnain ataupun wawu jamaah atau ya mu'annatah mufadabah ini semua dirofakkan dengan huruf ya, turfa'u bil hurufi dirofakkan dengan huruf ini ya, yakni huruf nun ya. yang berikutnya kalau al kalau qala fa amma taqniyatu tadi pembahasan secara eh, penjelasan secara ringkas tentang loh khamsah. Sekarang pada jenis yang pertama tadi yang disebutkan itu Kalau Qala fa'amma tu, faturfa'u bil alifi. Adapun tafnia yaitu isim musanna menunjukkan jumlah dua. Faturfa'u bil alifi dia dirofakkan dengan alif. Tanda rofaknya dengan alif niyabatan 'ani dhammati sebagai ganti dari dhammah. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Dinasabkan dan dicarkan dengan ya. ya isim dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya. Jadi dengan huruf, bukan dengan harakat bukan bomah, fathah ataupun yang lainnya ataupun kasrah tetapi dengan huruf wawu no, dengan alif ketika rofa dan ya ketika nasab maupun jar. Kalau syarih niyabatan anil fathati wal kasrati sebagai ganti dari fathah dan kasrah. Jadi tunsabu wa tufadu bil ya'i dinasabkan dan dijarkan dengan ya. yanya itu sebagai ganti dari fathah ketika nasab dan sebagai ganti dari kasrah ketika jar. Fatakulu sehingga berkatakan misalnya marartu bi ini aku melewati dua orang laki-laki itu birrojulaini yaknya sebagai tanda jar faakramtu arrojulaini maka aku memuliakan dua orang laki-laki itu arrojulaini yaknya itu sebagai tanda nasabnya faka faani arrojulani sehingga dua orang laki-laki itu mencukupi aku atau memberi upah ya arrojulani alifnya ya, sebelum nun itu sebagai tanda rofahnya jadi dengan huruf Qala musannif wa amma jam'ul mudzakkar salim adapun jamak mudzakkar salim fa yurfa'u bil wawi dia dirafakan dengan wawu wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i dinasabkan dan dijarkan dengan ya, ya jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu nasabnya dengan ya jarnya juga dengan ya qala syarih ya, Syekh Ibnu Utsaimin wa wafaqat tasniyata ini sesuai atau sama dengan tasmiyah fil khafdi wan nasbi pada khafat, pada jar dan juga pada nasab. Ya, jadi menyesuaikan atau sesuai dengan isim musanna pada khafat, pada jar dan pada nasab, yakni dengan ya. Wa khalafahu fi raf'i dan menyelisihinya berbeda dengan tasmiyah tadi fi raf'i dalam keadaan rafa. Ya. Untuk tasmiyah rafanya dengan alif, jamak muzakkar salim rokoknya dengan wawu. Jadi berbeda. Tapi untuk nafatnya dengan ya sama antara tasmiyah dan jamak muzakkar salim. Jarnya juga dengan ya, ini juga sama. Tadi musanna jar dengan ya, jamak muzakkar salim jar juga dengan ya. Ini. Jadi wafaqa menyamai atau sesuai, kemudian khalafa menyelisihi atau berbeda. Berikutnya ucapan musannif wa ammal asma'ul khamsatu adapun pada isim-isim yang lima fatur bil wawi dia dirofakan dengan wawu wa tunsabu bil alifi dinasabkan dengan alif wa tuhfadu bil ya'i dicarkan dengan ya ya, pada isim-isim yang lima rofaknya dengan wawu nasabnya dengan alif dan jarnya dengan ya qala syarih fawa fakat jam al-mudzakkar salima fi halati raf'i. Maka dia yaitu isim-isim yang nama ini menyamai atau sesuai dengan jamak mudzakkar salim fi halati raf'i pada keadaan rafa. Apa tadi dengan dengan wawu. Rafa'nya dengan wawu, jamak mudzakkar salim rafa' dengan wawu, asma'u khamsah rafa' dengan wawu. Jadi sama wa jam jam'al mudzakkar salima wal musanna fi halil khafdi ya, dan dia menyamai ya, asmaul khamsah itu sama dengan jamak muzakkar salim dan musanna fi halil khafdi pada keadaan jar yakni dengan dengan ya musanna jarnya dengan ya jamak muzakkar salim jar dengan ya asmaul khamsah jar juga dengan ya jadi sama Wang faradat fi halin nasbi dan dia bersendirian pada keadaan nasab. Haitsu tunsabu bil alifi di mana asmaul khamsah itu dinasabkan dengan alif. Ini berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan musanna dan juga berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Jadi pada asmaul khamsah nasabnya dengan alif. Ini berbeda dengan yang lainnya. Fataqulu sehingga engkau katakan misalnya zarani abuka ayahmu mengunjungiku Fa'akramtu abaka, maka aku memuliakan ayahmu. Wa taqarrabtu ila abika, dan aku mendekatkan pada ayahmu, mendekati ayahmu. Ini. Abuka, rofa dengan wawu, abaka, nasab dengan alif, abika, jar dengan ya. Idan al-asmal khamsatu wa faqatil musanna wal jam'a fil khafdi. Jika demikian, asma khamsah itu menyamai musanna dan jamak pada keadaan jar. Wa khalafatha wa huma fi halin nasbi dan menyelisihi keduanya pada keadaan nasab. Wa wafaqat jam'al mudzakkar salima fi hal raf'i dan dia menyamai hanya pada jam' mudzakkar salim pada keadaan rafa'. Ini. Jadi ada yang sama dan ada yang berbeda pada masing-masing kelompok ini. Berikutnya, kalau mukannif Wa amal al khamsatu, adapun pada fi'il-fi'il yang lima, faturfa'u bin nuni. Dia dirafakan dengan nun. Ya, tadi sudah dijelaskan fi'il-fi'il yang lima, al khamsah, dirafakan dengan nun, dengan huruf nun. Ya, dengan adanya huruf nun. Ini. Wa tunsabu wa tujzamu bihatfiha. Kemudian dijazmkan dan e, dinasabkan dan dijazmkan dengan membuangnya. Dengan membuang huruf nun tersebut. Ini ciri af'al khamsah, nasab dan jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Qala syarih. Idzan jadi hadhihi la yusyarikuha syai'un. Ini tidak menyamainya sedikitpun. Ya. Kenapa? Maksudnya tidak menyamai itu menyamai dengan yang tadi, dengan yang musanna, dengan yang jamak muzakkar salim maupun dengan yang asma'ul khamsah ya, tidak bersyarikat, tidak sama dengan mereka semua. Kenapa? Li'annaha fi'lun lasmun, la ismun. Karena af'al khamsah itu fi'il. Ya, la ismun, bukan ism. Ya, ini fi'il, bukan ism. Kalau yang tiga tadi ism. Tapi af'al khamsah dia fi'il, sehingga berbeda dengan yang sebelumnya. Turfa'u bi sabatin nuni, itu dirofakkan dengan sabatun nun, dengan adanya huruf nun. Wa tutuzzamu wa tunsabu bi hadfiha dan dijazmkan juga dinasabkan itu dengan membuang huruf nun tersebut. Ya. Wahad al faklu fil hakikati dan pasal ini secara hakikatnya pada hakikatnya ya fadlatul fad, fadlatul sabiqi fadlah itu kelebihan di sini fadlah di uh, kitab yang lain fat fatlakah jadi berbeda ya lafaznya tun atau fat tun ya atau kalau menjadi mudah ya fat fat faslis sabiqin ya fa zal lam kaf ta marbutoh ya. fa zal lam kaf ta marbutoh ya fat fatlakatun Fatlakah itu maknanya, maknanya Jadi kesimpulan, rangkuman atau ringkasan. Allah alam. Karena ini ditulis dari rekaman ya, mungkin yang mendengarkan kurang seksama. Allah alam. Jadi fatlakatul fatlisa sabiqi. Jadi pasal ini pada hakikatnya adalah ringkasan rangkuman dari pasal sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya yakni annahu ata bil fasli sadiqi ala wajihin akhara ghairil awwali yakni beliau mendatangkan pasal yang terdahulu okay, eh, dari sisi yang lain yang berbeda dengan yang pertama kemarin ini. jadi intinya sama pasal ini pembahasan yang ini tadi dengan pembahasan yang sebelumnya tentang tanda-tanda erat itu sebenarnya sama hanya saja dihadirkan dari sisi pandang yang berbeda. Ya, intinya sama, kalau nanti diperhatikan pokoknya intinya sama, tetapi e, penyajiannya itu yang berbeda. Yang kemarin dari sisi tanda-tanda Arab, yang ini dari sisi jenis-jenis katanya. Ini, jadi berbeda. Intinya sama, tapi cara pandangnya yang berbeda. Ini. lakin nahu ini juga wallahu alam Ahsa atau al-fat lakin al wallahu alam jadi bukan Ahsa, tapi lakin al Yuk yukni anil awali akan tetapi fatal ini jadi bukan ahsa ya, tapi al-fatla al lakin al lakin Nahu haknya juga tidak ada jadi lakin fasla akan tetapi pasal ini yukni anil awali. Ya, itu mencukupi dari yang pertama. Ya. al awala, lakin al awalu lakin al awalu aktaru tafsila akan tetapi yang pertama itu yang lebih banyak rinciannya. Ya. Jadi pasal yang ini sudah mencukupi dari yang sudah tercukupi dari yang pertama, tetapi yang pertama kemarin itu lebih rinci. Ya yang dijelaskan ini juga secara global ya, tidak dirinci. Yang lebih rinci yang sebelumnya. Jadi sama, ini kesimpulan, ya, ringkasan ya, dari sisi pandang yang berbeda. Ini tentang mu'rab, ya, kata-kata yang di'rab dengan harokat dan juga dengan huruf. Ada yang ditanyakan sebelumnya? kita lanjutkan sedikit as'ilatun ya. Kharaja jam'ul muannatsi as-salimu 'anil asli. jam' muannas salim tidak termasuk atau keluar dari asalnya fi hali nasbi pada keadaan nasab yunsabu bil kasrati sehingga dia dinasabkan dengan kasrah wa kharaja lismul ladzi la yansarifu 'anil asli fi halil hafdi isim yang tidak menerima tanwin keluar dari asalnya tidak termasuk dari asalnya fi halil khafdi pada keadaan jar fa innahu yukhadu bil fathati maka dia itu dicarkan dengan fathah wa kharaja al fi'lul mudhari'u al mutalul akhiru dan keluar dari apanya ya anil asli keluar dari apanya tidak termasuk apanya fi'l mudhari' mutal akhir fi halil jazmi pada keadaan jazm fa innahu yuzamu bi hatfi akhirih karena dia dijazmkan dengan hatfi akhirih dengan membuang huruf akhirnya Waladhi yurabu bil hurufi dan yang diirabkan dengan huruf yakni al asmul khamsatu isim-isim yang lima faturfa'u bil wawi dia dirofakan dengan wawu wa bil alifi dinasabkan dengan alif wa bil ya'i dan dijarkan dengan ya wa kharaja jam'ul mudhakari salimu 'anil asli dan jamak mudzakkar salim keluar dari asalnya apa Li'annahu yurfa'u bil wawi karena dia itu dirofakkan dengan wawu badala dhammati sebagai ganti dari dhammah. Wa yukfadu bil ya'i badalan alil kasrati. Dicarkan dengan ya sebagai ganti dari kasrah. Wa yunsabu bil ya'i dinasabkan dengan ya niyabatan alil fathati sebagai ganti dari fathah. Ini pada jamak muzakkar salim. Yang berikutnya wa yashtariku al-musanna wa jam'ul mudzakkar salimu fil i'rabi fi halatil khafdi wan nasbi isim musanna dan jamak mudzakkar salim yashtariku ya berserikat atau sama bersama-sama fil i'rabi dalam hal i'rab ya, fi halatin naw fi halatil khafdi pada keadaan jar wan nasbi dan nasab fakulahuma yukhfadu bi wa yunsabu bil ya'i keduanya itu dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Ini. Wa yashtariku jam'ul mudzakkar salim wal asmal khamsatu ya, jamak mudzakkar salim dan isim-isim yang lima itu sama ya berserikat atau sama fi halatil raf'i pada keadaan rafa wal khafdi dan pada keadaan khafd pada keadaan jar yakni rafa'nya dengan wawu jarnya dengan ya ini والفعل المضارع إذا اتصل به ألف ألف الاثنين dan pada fi'il mudhari ya, fi'il mudhari jika dia bersambung dengan alif isnain atau wawil jama'ati atau bersambung dengan wawil jama'ah au ya'ul mukhatabati atau bersambung dengan ya' mukhatabah bimada yurfa'u dengan apa dia dirafa'kan bi subutin nuni dengan adanya nun ya, dengan tetapnya huruf nun wa yunsabu bihatfiha dinasabkan dengan membuang nun tersebut. Wa yudzamu bihatfiha aidan. Dijazamkan dengan membuang nun itu juga. Ini. Ini tambahan ataupun istilah terkait dengan pembahasan ini tadi. Oke. Ada yang ditanyakan? Apa? Gak ada tambah-tambah. perubahan gitu e, contoh-contohnya pada pembahasan sebelumnya tentang tanda-tanda Arab nanti di Muraji'ah lagi di sana untuk contoh-contohnya lebih rinci pada pembahasan sebelumnya bagaimana tadi disebutkan ya ini eh, khulafah ya, ringkasan atau rangkuman dari sudut pandang yang berbeda. pun contoh bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya tentang tanda-tanda Arab. Di sana sudah mencukupi insya Allah. Karena intinya sama, pokoknya sama, tetapi tadi dari sisi pandang yang berbeda. Ada lagi? Ini eh, alhamdulillah saya pembahasan tentang, tentang al-mu'rabat, kata-kata yang di Arab. Yang berikutnya babul afal, Allah kita lanjutkan pada bulan depan. Jadi untuk Ramadan ini yang terakhir, ini kita libur dulu. Nanti insya Allah dilanjutkan sekitar pertengahan Syawal. Insya Allah nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Alhamdulillah untuk kekurangannya mana ini. Wallahu a'lam.